Berkata Al-Syeikh Abdullah Al-Fauzan Hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau memasuki pembahasan mengenai Al-Zaidah ya di mana pada pembahasan sebelumnya itu dibahas mengenai al yang memakrifahkan maka pada pembahasan kali ini beliau membahas mengenai al-zaidah ya atau al-azzaidah. Berarti karena ini tambahan maka tidak membawa makna ma'rifah. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau di mana beliau mengatakan wa qad tuzadu laziman kallati. Dan terkadang al itu ditambahkan ya dalam sebuah isim namun sifatnya laziman. Ya artinya dalam hal ini laziman itu dia selalu bersama. Tidak dapat dipisahkan atau terpisah dari isim tersebut. Contohnya apa? Seperti allati. Kita mengetahui allati itu salah satu isim mausul. Dan al yang ada pada allati itu selalu bersama dengan kata tersebut. Ya tidak kita dapati e, al itu terpisah menjadi lati misalnya. Wal ana walladzina thummal lati. Ya. Demikian juga al yang ada pada al-ana yaitu salah satu dhorof, ya dhorof zaman. Ya, kita juga mendapati bahwa al-ana itu al yang ada di situ selalu bersama dengan kata tersebut. Tidak pernah terpisah. Kemudian walladzina. Ya, al yang ada pada alladzina. Juga isim mausul. Itu juga al al yang ada di situ itu tidak pernah terpisah dengan kata tersebut. Thummalati. Ya, kemudian beliau memberikan contoh kata lain yang alnya selalu berada di situ, ya, artinya tidak pernah terpisah yaitu allati. Ya, allati ini yang dimaksud di sini itu berbeda dengan allati yang di awal. Yang di awal adalah isim mausul, yang kedua ini yang dimaksud adalah nama berhala. Kemudian walid tirorin kabanatil aubari. Ya, dan terkadang al itu ditambahkan pada suatu kata, namun sifatnya ittiror. Ya, adanya darurat. Ya, misalnya darurat syair. Ya, di mana terkadang ditambahkan itu untuk menyesuaikan rima yang diperlukan oleh suatu pola bait. Misalnya mengikuti bahar tertentu ya maka e, penyair itu terkadang menambahkan al di suatu kata yang sebetulnya di situ tidak perlu ditambahkan al ya karena tadi darurat syair contohnya apa di sini banatil aubari ya banatil aubari asalnya ya banatul aubari ini adalah asalnya banatu aubaro. Tidak ada al di kata al-aubari itu. Ini nama salah satu jenis jamur. Namun di sini ya penyair mendatangkannya dengan al karena ada tadi keperluan yaitu darurat syair. Kada wa tibatan nafsaya qaisus sari. Ya demikian juga contoh dari penambahan al yang sifatnya darurat ya yaitu pada contoh syair tibtan nafsa ya qaisus sari. Ya, apakah dirimu rela wahai Qais yang mulia? Maka perhatikan kata an-nafsa di sini. Nah, an-nafsa itu di i'rab sebagai tamyiz. Ya, dan kita mengetahui yang menurut salah satu pendapat bahwa yang namanya tamyiz itu seharusnya nakiroh. Asalnya adalah tibta nafsan. Ya, akan tetapi di sini didatangkan bersama al menjadi tibetan nafsa. Ya, dan sebabnya juga sama karena adanya darurat syair. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk sebab ini yaitu bait yang ke-107 dan 108 yaitu Alizaidatu yaitu al tambahan. Ya, kemudian al-ula, al yang pertama, azza zaidatul lazimatu, yaitu al tambahan yang sifatnya lazimah. Artinya tidak dapat terpisahkan dari kata tersebut. Afaniyatu, al yang kedua, azza idatu ghairul lazimati. Yaitu zaidah, namun dia sifatnya tidak lazimah. Ya, artinya bisa saja dipisahkan. Namun di sini dipilih untuk didatangkan, ya contohnya tadi, yaitu di eh, al-ittiror, ya, di ittiror adanya darurat syair. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai dua bait ini yaitu an-naw'u min aqsami alil harfiyati. Ya, ini adalah jenis yang kedua dari atau jenis yang kedua dari macam-macam macam-macam al yang harfiyah. Ya, kita membahas mengenai al yang harfiyah. Karena sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang namanya al itu juga ada yang berupa isim, yaitu al yang mausulah. Nah, di sini kita membahas mengenai al yang harfiyah. Dan ini adalah jenis yang kedua. Apa itu? Huwa alizzaidatu. Ya, yaitu al tambahan. Nah, apa yang dimaksud al tambahan? Wahiyallati la tufidu lisma ta'rifan. Yang dinamakan al zaidah itu adalah al yang tidak memberikan faidah ma'rifah kepada suatu isim Ya, artinya jika al tersebut ditambahkan kepada suatu isim, itu tidak menjadikan isim tersebut menjadi isim ma'rifah. Ya, berbeda dengan al yang kita bahas sebelumnya. Wahia nau'ani. Dan al-zaidah ini itu ada dua macam. Ya, atau dua jenis. Al-awwalu, jenis yang pertama, zaidatun lazimatun. Yaitu al-tambahan yang lazimah. Ya, artinya uh, al tersebut itu tidak dapat terpisah dengan isim tersebut. Wahiyallati la tanfakku anilismi. Ya. Al-zaidah yang lazimah itu adalah al yang tidak terpisahkan dari suatu isim. wahiya fi thalathati mawadhi'a. Dan al-zaidah yang lazimah ini itu dapat ditemui di tiga tempat. Ya. Al-awwalu, ya, tempat yang pertama, fi alamin qaranat wad'ahu falam yusma' bi ghairi al. Ya, tempat pertama di mana kita dapat menemukan al-zaidah yang lazimah itu adalah fi alamin. Ya, pada suatu nama. Qaranat wad'ahu. Ya, dan al tersebut itu senantiasa bersama dengan alam tersebut. Ya, dalam peletakannya. Ya, atau mudahnya nama tersebut itu selalu datang bersama al ketika digunakan falam yusma' bi ghairi al ya dan tidak didengar ya atau tidak terdengar orang Arab itu menggunakan nama tersebut tanpa al ya jadi selalu datang bersama al ya nahwu contohnya al yasa'u ya contohnya adalah al yasa' ya alaihi salamu ya al yasa'u alaihi salamu Ya, contohnya adalah al yang ada pada al-yasa'u alaihi salamu. Min anbiya illahi. Ya, beliau alaihi salam adalah salah seorang nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita tidak pernah mendapati nama al-yasa' itu tanpa al. Ya, selalu datang bersama al. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat ke-19, Afara'aitumul lata wal uzza. Ya. Maka ya patutkah wahai kalian orang-orang musyrik ya menganggap Allata dan Al-Uzza. Ya. Fa kalimatu Allata wal Uzza Ya, maka kata Allata dan Al-Uzza dalam ayat ini, Kullun minhuma alamun ala sonamin. Ya, masing-masing darinya, dari keduanya, yaitu Allata dan Al-Uzza, itu adalah nama berhala. Ya, berhala. Wa alfihima lazimatun. Dan al yang ada pada keduanya, yaitu yang ada pada Al-Lata dan Al-Uzza, itu keduanya lazimah, ya artinya tidak terpisahkan dari kata tersebut. Athani, ya kemudian tempat yang kedua di mana kita dapat menemukan al-zaidah yang lazimah itu adalah fismil isyarati al-ana yaitu dalam isim isyarah yaitu al-ana. Ya, di sini disebutkan sebagai isim isyarah. Ya, kita lihat eh, catatan kaki. Hada ala qaulin. Ya, ini menurut salah satu pendapat yang disampaikan oleh ulama nahwu. Wadzahiru Ya, namun secara zahirnya yang tampak anna alfihi mu'arrifatun lil ahdil huduriyyi. Bahwa al yang ada pada al-ana itu al yang memakrifahkan. Ya. Apa tujuannya? Lil ahdil huduriyyi. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang hadir. Ya, ini ada pada pembahasan al sebelumnya. Ya, jadi di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu eh, berpendapat bahwa al yang ada pada al-ana itu bukan zaidah akan tetapi al muarifah ya al yang memakrifahkan ya lil ahdil huduri ya untuk menunjukkan sesuatu yang hadir walaisat zaidatan dan al tersebut bukan al zaidah Ya, li Anna husmun lil waqtil hadiri. Karena al-ana adalah isim yang menunjukkan ya waktu yang sekarang. Ya, kita kembali ke atas. Ya Allah a'lam saya belum menemukan ya e, pendapat yang mengatakan al-ana ini adalah isim isyarah. Ya. Ka ta'ala Ya contohnya ada pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-66. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya al-ana khaffafallahu ankum. Ya sekarang Allah telah meringankan kepada kalian, ya, atau al-ana khaffafallahu ankum. Ya sekarang Allah yang meringankan kepada kalian. Maka al yang ada pada al-ana itu sifatnya zaidah ya menurut Ibnu Malik rahimahullahu taala dan lazimah ya tidak dapat terpisahkan. Nah, kemudian ini wa huwa dzarfu zamanin. Nah, ini dzaraf ya berarti. Ya al-ana itu adalah dzaraf zaman mansubun bil fathati yang mansub dengan fathah. Ya, kemudian wa qad yujarru bimin qalilan. Ya, dan terkadang al-ana itu dapat di-i'rab majrur. Namun sangat sedikit yang meng demikian. Ya. Nahwu contohnya ibda biwajibika minal ani mulailah yang mengerjakan tugasmu ya, dari sekarang. Ya, berarti ada yang memajerurkan kata al-ana ini jika bersama min. Ya, namun itu sangat sedikit. Ya, karena yang lain itu memabnikannya dengan fathah menjadi minal ana. Kemudian athalithu, ya tiga atau tempat ketiga di mana kita dapat menemui al-zaidah yang lazimah ini yaitu ba'dul mausulatil musaddarati bi'al. Ya, sebagian dari isim-isim al yang didahului dengan al. Nahwu contohnya alladhi wallati walladhina. Ya, contohnya adalah contoh dari isim mausul yang didahului al itu adalah alladhi, allati dan alladhina. Kemudian beliau melanjutkan wa innama kanat zaidatan fi hadhil mawadhi'i thalathati. Ya. Al itu hanya menjadi al tambahan itu hanya di tiga tempat ini. Ya. Li'annahu la yajtami'u ta'rifani ala mu'arrafin wahidin. Karena ya tidak mungkin untuk atau tidak mungkin berkumpul adanya pemakrifah dalam satu isim makrifah. Ya, jadi tidak mungkin terkumpul adanya dua ta'rif, ya dua pemakrifah dalam satu isim makrifah. Wahadihi ma'arifu bil alamiyati wal isyarati was silati. Ya, sedangkan ketiga tempat tadi, ya ketiga tempat di mana terdapat al-lazimah, al-zaidah yang lazimah, itu ma'rifahnya yang pertama karena alamiah. Ya, yang tadi yang uh, al-lata wal-uzza dan al-yasa' itu alnya karena alamiah. Kemudian yang kedua yaitu al-ana itu ma'rifahnya karena isyarah ya karena ya mungkin menunjukkan kepada waktu ya pada pembahasan isyarah itu eh, dalam kitab ini itu dijelaskan juga bahwa ada isim isyarah yang menunjukkan dhorof walaupun yang diberikan contoh adalah dhorof makan seperti huna kemudian silah ya kita mengetahui bahwa isim mausul ya seperti alladhi allati dan alladzina itu yang memakrifahkan itu adalah silahnya. Ya, jadi karena sudah ada illah untuk makrifahnya masing-masing, maka al yang masuk kepada kata-kata tersebut itu bukanlah pemakrifah. Kemudian athani, ya jenis al-zaidah yang kedua, ya. wanau naw'u min anwa'i al-zaidati, ya jenis yang kedua dari al yang zaidah yaitu zaidatun ghairu lazimatin yaitu al-zaidah namun dia tidak kemudian selalu bersama dengan kata tersebut ya artinya memungkinkan untuk terpisah wahia dorbani dan al-zaidah yang ghairu lazimah itu ada dua jenis al awalu jenis yang pertama Darbun ittiroriyun. Yaitu jenis yang ittirori. Ya, artinya sesuatu yang memaksa. Ada darurat di situ. Yalja'u ilaihi syu'ara'u indat darurati. Yang para penyair itu bersandar atau menggunakan jenis ini ketika terjadi darurat. Ya. Apa yang dimaksud darurat di sini? liyuhafidhu ala wazni syi'ri wa usulihi. Ya karena para penyair tersebut itu ingin menjaga wazan syair dan juga aturan-aturannya. Ya jika kita mempelajari ilmu arut, ya kita mengetahui bahwa dalam syair itu terdapat aturan-aturannya. Nah, ini al di sini didatangkan karena ingin menjaga wazan dan aturan tersebut. Kaqauli syairi, ya sebagaimana ucapan dari seorang penyair, di mana penyair tersebut mengatakan walaqad janaituka akmu'an wa asaqilan ya dan sungguh aku telah ya, mematikan bagimu ya akmu'an itu jamak dari kamun itu salah satu jenis jamur ya atau jamur ya wa asaqilan Nanti juga akan ada penjelas penjelasannya. Ini jenis jamur yang ya besar dan berwarna putih. Walaqad nahaituka an banatil aubari. Ya dan aku telah mencegahmu supaya engkau tidak memetik banatul aubari. Ya, banatul aubari itu salah satu jenis jamur yang yang buruk, yang jelek. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Janaituka yaitu maksudnya jana itu laka. Ya, jana itu laka. Ya, artinya eh, dia dalam makna ini itu dia memerlukan huruf jar lam. Ya, aku mematikan bagimu. Hadfu harfil jarri tawassu'an. Ya, di sini huruf jar lam itu dihapus ya karena luasnya keadaan. Ya. Fatta salat domiru. Maka dua domir itu kemudian bersambung. Yaitu domir tak yang ada pada jana itu kemudian dengan kaf. Akmu'an dan kata akmu'an jam'u kam'in. Yaitu jamak untuk kam'un. Ya, jamur. Kam'un ini biwazni falsin. Ya, mengikuti wazan falsun. Ya, falsun itu pecahan uang. Maka kam'un dibaca mengikuti wazan falsun. Wa yujma'ul kam'u ala kam'atin. Dan al-kam'u ini juga dapat dijamakkan dengan kam'atun. Ya, berarti jamaknya itu ada kam'atun, ada akmu'un. Fayakunul mufradu kholian minatai. Maka kita lihat di sini, justru mufradnya yang tidak mengandung tak, ya kosong dari tak. Ya, jadi kamun itu e, mufradnya, jamaknya justru menjadi kamatun. Ya, mengapa di sini dijelaskan? Kita lihat wahiyafi fi e, eh, jamaihi ya. Maka kamun ini dalam jamaknya ala aksi tamrin wa tamrotin. Ya justru menjadi kebalikan dari tamrun dan tamrotun. Ya, kita mengetahui bahwa tamrun ya tamrun di sini ya jamak ya. Ini sebenarnya ada pada, pada pembahasan isim jenis ya. Nah, untuk menunjukkan e, satu buah tamar ya, satu buah kurma itu didatangkan tak di situ menjadi tamrotun. Ya, jadi yang mufrad itu mengandung tak. Nah, ini kebalikannya, justru jamaknya yang mengandung tak. Ya, tadi kalau tunggal itu kamun, malah ketika jamak didatangkan uh, tak di situ menjadi uh, kamatun. Ya, jadi kebalikannya. Wahada min nawadiril lughati. Yang seperti ini yaitu hal yang langka dalam bahasa Arab. Ya, karena biasanya yang tunggal itu yang didatangkan dengan tak marputoh di sini. Kemudian wa asaqilan ya dan asa asaqilan yang ada pada uh, syair tadi jam'u oskulin, yaitu jamak untuk oskul. Ya, uskul ini bizinati usfurin. Dibaca mengikuti wazan usfur, ya, burung kecil. Ya, artinya uskul itu dibaca seperti usfur. Wa huwa naw'un minal kam'ati kabirun abyadu. Dan uskul ini itu adalah salah satu jenis jamur ya yang besar dan berwarna putih. Walkam atau nabatun ma'rufun. Ya, dan al-kam'ah itu uh, ya, jenis tumbuhan yang ma'ruf, yaitu jamur atau cendawan. Kita kembali ke atas. Ya, lanjutannya sudah halaman berikutnya. Fazada syairu al fil alami banatul aubari atau banatil aubari. Ya, maka penyair tersebut itu menambahkan al dalam nama jamur yaitu banatil aubari muttarran. Ya, karena terdesak, karena adanya darurat syair. Wa huwa alamun ala naw'in minal kam'ati radiin. Ya, yang nabatul aubar itu adalah jenis, ya nama dari suatu jenis jamur yang jelek walaisat mu'arrifatan dan al yang ada pada banatul aubari itu bukan al yang memakrifahkan li'annahu ma'rifatun bil alamiyati karena itu sebetulnya sudah ma'rifah karena alamiyah wa qaulul akhari dan ucapan penyair yang lain ra'aituka lamma an arafta wujuhana Aku mengetahui engkau ya saat engkau mengetahui ya kekuatan dan atau kekuatan kami. Ya, kekuatan kami nanti konteksnya adalah dalam peperangan. Ya, kekuatan kami, kemudian ketangguhan kami, ya, kebesaran pasukan kami dan seterusnya. Sodatta wa tibata atau sodatta wa tibatan nafsa ya qaisu an amri ya engkau setelah mengetahui kehebatan kami itu justru engkau berpaling ya dan engkau merasa rela ya wahai Qais atas kematian Amr Nah, kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Yukhatibu syairu Qaisa bin Mas'ud Qaisa bin Mas'udin al yashkuriya Ya, yukhatibu syairu Qaisa bin Mas'udin al yashkuriya Di sini penyair itu berkata kepada Qais bin Mas'ud al-Yashkuri. Wa yunaddidu bihi. Ya, dan penyair tersebut itu mencela, ya, mencela Qais. Fayaqulu, ya maka penyair tersebut mengatakan, ya tadi uh, syairnya yang maknanya lamma ra'aitana ya ketika engkau melihat kami atau mengetahui kami nanti ro'a di sini uh, eh, basoriyah ya oro'a di sini basoriyah berarti melihat ya ketika engkau melihat kami ya wa ra'aita ana dan engkau mengetahui atau melihat uh, kehebatan kami, radita nafsuka. Ya, maka dirimu itu ridho. Ya, wamtana'at anil akhdi. fa'ri sadiqika. Ya, dan engkau itu ya diam, ya tidak melakukan pembalasan dendam terhadap uh, sahabatmu yaitu Amrin alladzi qatalnahu ya yang e, kami itu membunuh Amr tersebut. Ya, jadi lamma ra'aitana wa ra'aita udhama'ana radita nafs naf radita nafsuka wamtana'at wamtana'ta anil akhdhi bi fa'ri sadiqika amrin alladhi qatalnahu. Ya, jadi e, ketika engkau mengetahui melihat kami dan juga mengetahui kehebatan kami, Ya, dirimu itu rela dan tidak melakukan apapun untuk membalas dendam ya, kematian sahabatmu yaitu Amr yang telah kami bunuh. Kemudian roa ra'aituka ya dalam syair tersebut ra'aituka ro'a itu basoriyatun. Ya ro'a di sini maknanya adalah melihat. Wata'u fa'ilun dan tak yang ada pada Ra'aitu itu adalah fa'il. Wal kafu maf'ulun. Dan kaf yang ada pada ka adalah maf'ul. Lamma dzarfiyatun bimakna hina. Dan lamma yang ada pada syair tersebut itu adalah dzarfiyah. Ya, yang maknanya adalah hina. Ya. Mutadamminatun makna syarti yang lama tersebut itu mengandung makna syarat. Kemudian sodatta itu jawabu lama. Dan sodatta di sini adalah jawab untuk syarat lama. Kita kembali ke atas. Fazada syairu al fitamyizi an nafsa mutorran. Maka penyair itu menambahkan al dalam tamyiz an-nafsa ya karena ada darurat tadi. Walaisat mu'arrifatan. Dan al yang ada pada an-nafsa itu bukanlah al yang memakrifahkan. Li'anna tamyiza la yakunu illa nakirotan. Karena yang namanya tamyiz itu hanya datang dalam bentuk nakiroh. Indaman yaro dhalika. Menurut ulama nahwu yang berpendapat demikian. Wahada ma'na qawlihi wa qad tuzadu laziman ila akhirih. Dan inilah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu wa qad tuzadu laziman ya dan seterusnya sampai selesai. Ai qad tuzadu al qad tuzadu alil harfiyatu hala kauniz zaidi laziman. Ya terkadang al-harfiyah itu ditambahkan kepada suatu isim ya dalam keadaan tambahan tersebut itu adalah lazim artinya tidak terpisahkan dari isim tersebut thumma awradal mawadhi'a thalathata allati tuzadu fiha kemudian beliau eh, menyebutkan tiga contoh atau tiga tempat di mana al-zaidah yang lazimah tersebut itu ditambahkan di dalamnya. Itu tadi dalam alam, ya seperti al-lata, kemudian dalam isim isyarah al-ana, ya kemudian juga dalam uh, sebagian isim mausul yang didahului al. Thumma dhakara annaha tuzadu li'ttiro ila ziyadatiha. Kemudian beliau menyebutkan bahwa al itu dapat ditambahkan dalam suatu isim karena ya terdesaknya penyair karena adanya darurat untuk menambahkan al tersebut. Wa asyara ilal baitainil madhkuraini. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada dua bait yang tadi disebutkan. Wa qauluhu dan ucapan Ibnu Malik As-Sari ya, ai asy-syarifu maksudnya adalah asyarifu, ya, yang mulia. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-109 dan 110 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ba'dul wa ba'dul a'lamil wa ba'du la'lami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Dan pada sebagian alam ya, itu al dapat masuk ke dalamnya. Ya, mengapa al masuk ke dalam nama tersebut, alam tersebut? Lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Untuk memperhatikan makna ya, makna di mana e, makna yang dikandung oleh suatu kata sebelum ya, itu dipindahkan atau dinukilkan menjadi alam. Ya, kita ingat bahwa dalam pembahasan alam, alam itu ada yang mankul. Ya. Artinya sebelum digunakan sebagai nama, kata tersebut itu sudah memiliki makna. Ya, contohnya nanti contoh yang dibelikan di sini mudahnya mansur. Ya, mansur, mansurun itu isim maf'ul. Ya, yang ditolong, maka sudah memiliki makna. Maka al didatangkan kepada alam untuk memperhatikan makna mansur tersebut. Ya, misalnya berharap bahwa orang yang diberi nama Mansur, Al-Mansur di sini itu senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Atau di sini contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala kal fadli wal harithi wan nu'mani. Ya contohnya al fadl. Ya mungkin mengharapkan atau memperhatikan makna keutamaan. Wal harithi. Ya mungkin memperhatikan makna uh, yang menanam. Ya dan an-nu'man. Yaitu maksudnya nanti artinya adalah salah satu nama darah fadzikru dha wa hadfuhu siyani. Dan menyebutkan al dalam nama-nama tersebut atau dihapusnya al pada nama-nama tersebut itu siyani. Hukumnya sama saja. Sama dari sisi apa? Dari sisi memakrifahkan. Artinya tidak ada pengaruh al tersebut ya, dalam pemakrifahan. Ya, al tersebut sama sekali tidak berperan dalam memakrifahkan nama-nama tersebut. Karena dasarnya sudah alam, ya, sudah nama. Dan kita mengetahui namanya alam itu juga pasti ma'rifah. Hada huwa ad-darbu lazimati. Ini merupakan jenis yang kedua dari al-zaidah yang tidak lazimah. Artinya secara hukum, al tersebut memungkinkan untuk dipisah dari kata tersebut. Wahuwa dorbun ikhtiyariyun. Maka ini jenis yang ikhtiyari. Artinya, kita dapat memilih apakah mendatangkan dengan al atau tidak. Ya, tidak itirori tadi, darurat atau terdesak. Ini kita memiliki pilihan untuk mendatangkan dengan al atau tidak yalja'u ilaihi syairu wa ghairu syairi. Di mana dor, e, yang ini, jenis yang ini, itu yang bersandar kepadanya atau yang menggunakannya itu penyair atau juga selain penyair. Ya, artinya dapat digunakan di ucapan sehari-hari, tidak hanya dalam syair. Lighorodin yuridu an yuhaqqiqahu untuk tujuan yang ingin dicapai oleh penutur. Apa tujuannya? Wahuwa lamhul asli. Yaitu memperhatikan makna asal sebelum kata tersebut dinukil menjadi alam. Ya. Wa alillati lilamhil asli dan al yang digunakan untuk memperhatikan asal tadi hiya ala ba'dil a'lamil manqulati. Ya. Ya lihat al yang seperti ini, al yang memperhatikan makna asal itu masuk kepada sebagian alam yang mangkul. Ya. Jadi ini hanya masuk kepada alam yang mangkul. Ya, mangkul itu alam yang sebelumnya kata tersebut itu digunakan atau memiliki makna tersendiri. Ya, seperti kata sifat. Beda dengan alam yang murtajal. Ya, di mana kata tersebut memang hanya digunakan untuk alam, tidak memiliki makna yang lain. Maka al seperti ini hanya bisa masuk ke alam yang mankul. Mimma yasluhu lidukhuli al alaihi. Di mana alam-alam yang mangkul tersebut itu memungkinkan untuk kemasukan al. Wal muradu biha Ya, dan yang dimaksud dengan hal tersebut lamhul ma'na alladhi qad kana nuqila anhul alamu yaitu memperhatikan makna dari kata ya sebelum dinukil menjadi alam ya tadi namanya alam mangkul itu sebelum digunakan sebagai alam itu pasti memiliki makna ya karena misalnya kata sifat Ya, misalnya isim maf'ul, isim fa'il, dan lain sebagainya. Maka dengan ditambahkan al, maka makna-makna tersebut itu menjadi diperhatikan dalam pemberian nama tersebut. Ya. Liyakuna hunaka silatun bainal ma'nal qadimi wal jadidi. Ya supaya ya di situ terdapat hubungan antara makna yang lama dengan makna yang baru. Ya, artinya diharapkan orang yang diberikan nama tersebut atau individu yang diberikan nama tersebut itu memiliki ya, sedikit kandungan atau sebagian kandungan dari uh, kata tersebut sebelum digunakan sebagai nama. Wadhalika anna aktharul a'lami manqulun an ma'nan sabiqin. Ya karena Eh, dan itu karena kebanyakan dari nama-nama ya kebanyakan dari nama itu dinukil dari suatu kata yang memiliki makna sebelumnya ya, kita lihat yang namanya nama itu kebanyakan memiliki makna sebelumnya ya bukan yang murtajal tapi yang mangkul kana yu'atihi qabla an yasira alaman yang kata yang memiliki makna tersebut itu sebelumnya itu ya digunakan ya digunakan sebelum kata tersebut menjadi alam ya karena dia memiliki makna tersendiri mithlu mansurin ya contohnya adalah kata mansur ya mansur itu isim maf'ul dari nasoro yansuru maka dia memiliki makna sebelum misalnya dijadikan nama orang. Faqad kana al-ma'na sabiqu yadullu ala ma'nan wa dhatin. Ya maka kata mansurun ini itu sebelum dimasukkan ke dalam dijadikan nama itu memiliki makna yang terdahulu. Ya, yang ditolong. Yadullu ala ma'nan wa dhatin. Ya, yang menunjukkan kepada makna dan kepada zat wala dakhala lil alamiyati biwahidin minhuma. Ya dan e, kata mansur ini itu tidak kemudian menjadi alamiyah hanya karena menunjukkan kepada makna dan zat. Thumma sara ba'da dzalika alaman jamidan. Ya. Kemudian setelah itu kata mansur itu dijadikan alam. Ya, yang jamid ya, yang seperti isim jamid, ya, seolah-olah memang tidak mustaq. Ya. Yadullu ala musamman muayyanin. Yang mansur tersebut itu digunakan untuk memberi nama kepada individu yang tertentu. Wala yadullu ala syai'in minal wasfis sabiqi. Dan mansur ini ketika sudah diberikan atau digunakan untuk menamai seseorang, maka sama sekali tidak menunjukkan kepada sifat yang sebelumnya, yaitu maksudnya yang ditolong, tidak. Ya, hanya ada seorang seseorang yang bernama Mansur misalnya, ya, seorang laki-laki yang bernama Mansur, tidak ada hubungannya dengan makna yang ditolong. Fa dakhalat alaihi al, ya. Maka ketika al itu dimasukkan kepada Mansurun, menjadi apa? Menjadi al-mansuru afadat mulahadhata dhalikal makna. Maka al tersebut membawa faidah ya diperhatikannya makna mansur tersebut. Ya, kemudian wa aktsaru ma tadkhulu al hadhihi 'alal a'lamil manqulati min sifatin. Dan kebanyakan al ini itu masuk kepada alam-alam mangkul yang dinukilkan dari sifat. Ya. Kaqaulika fi harithin al-harithu. Ya, sebagaimana ucapanmu mengenai nama Harith misalnya, itu disebutkan sebagai al-harith. Ada al di situ. Ai maksudnya innahu musamman bidzalika. Ya, sesungguhnya orang tersebut itu diberi nama dengan al-harith tafaulan bima'nahu ya dengan rasa optimisme ya terhadap makna al-harith tersebut wa huwa annahu yahruthu wa ya'ishu bahwa al harith tersebut ya diharapkan menjadi orang yang menanam dan hidup. Kemudian wafi mansurin al-mansuru dan sebagaimana ucapanmu terhadap Mansur itu menjadi al-Mansuru. Ya, isim maf'ul dari Nasoro Yansuru. Ya, mungkin berharap supaya dia senantiasa uh, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi hasanin al-hasanu. Ya, dan juga misalnya ada orang yang namanya Hasan kemudian disebut al-Hasan. Ya. Dan juga ini al-hasanu itu sifah musyabbahah dari hasuna yahsunu. Ya, kita berharap orang yang diberi al-hasan itu memiliki kebaikan. Kemudian wafi mubarokin al-mubaroku. Ya, kepada orang yang namanya mubarok itu disebut sebagai al-mubarok dengan al. Ini isim maf'ul dari baroka yubariku maka diharapkan bahwa orang tersebut itu senantiasa mendapatkan keberkahan. Waqad tadakhulul waqad tadakhulu 'alal min masdarin. Dan terkadang al tersebut itu juga masuk kepada alam mangkul yang dinukilkan dari masdar. Kaqaulika fi fadlin al-fadlu. Ya contohnya ya pada orang yang namanya fadl itu disebutkan ucapanmu al-fadlu wa 'alal manquli minismi ainin ya dan juga yang dinukil dari isim ain ya atau dengan kata lain isim zat ya ya kalau tadi diharapkan mungkin ya orang yang diberi nama al-fadl itu memiliki keutamaan nah kalau ini itu dari isim ain ya dari isim zat kaqaulika fi nu'mana ya sebagaimana ucapanmu kepada Nu'man ya yaitu an-nu'manu ya diberi al di situ ya apa itu an-nu'man wa huwa fil asli min asma dami yang asalnya itu adalah ya salah satu penyebutan untuk darah wa al hadhihi zaidatun ya maka al yang ada pada nama-nama tersebut itu al tambahan li'annaha lam tufid ta'rifan karena al tersebut tidak membawa makna ma'rifah wa innama afadat ma'nan akhara la yustafadu biduniha ya dan al tersebut itu hanya membawa faedah atau hanya membawa makna yang lain yang makna tersebut tidak akan didapatkan tanpa al tersebut apa maknanya wa huwa lamhul asli yaitu memperhatikan makna asal. Warrojihu dan pendapat yang lebih kuat, anna hadzal baba qiyasiyun. Bahwa pembahasan bab ini itu adalah qiyasi. Ya, artinya al ditambahkan pada suatu nama itu sesuatu yang qiyasi. La sama'iyun. Ya, bukan sesuatu yang kita hanya boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Arab terdahulu. Ya, artinya kalau orang Arab memberikan al kepada nama-nama itu saja, kita tidak boleh memberikan nama yang selain itu dengan al. Ya, tidak boleh menambahkan al kepada nama selain itu. Nah, di sini Asy-Syaikh berpendapat bahwa ini kiasi. Li'annal gharadal ladhi min ajlihi zidat al. Ya karena tujuan di mana ya yang menjadi sebab ditambahkannya al tersebut mutajaddidun fi kullil usuri. Ya, tujuan tersebut itu dapat diperbarui di setiap zaman. Fala yasihhu qasruhu ala ma sumi'a qadiman. Ya, maka tidak sah untuk atau tidak boleh untuk membatasinya hanya kepada nama-nama yang didengar dari orang Arab terdahulu. Ya. Misalnya orang Arab hanya memberikan Al-Hasan, ya. Kemudian kita tidak boleh memberikan nama kepada al atau tidak boleh memberikan tambahan al kepada selain al hasan misalnya. Tidak seperti itu menurut beliau. Ya ini kiasi. Ya karena tujuannya tadi eh, dapat mempertimbangkan atau memperhatikan makna sebelum dinukil sebagai nama wa alaihi fala mani'a min an yuqala fi salihin as Ya, karena hal tersebut, maka tidak mengapa untuk mengatakan mengenai nama solih menjadi as Ya. Artinya kita berharap supaya orang tersebut itu memiliki sifat solih. Wa fi Muhammadin al-Muhammadu. Ya, dan juga tidak mengapa kita mengatakan mengenai seseorang yang asalnya namanya Muhammad menjadi Al-Muhammadu. Ya, berharap supaya dia menjadi orang yang terpuji. Wa qad dzakartu dzalika fi awwali babil alami. Dan saya telah menyebutkan hal tersebut di awal pembahasan bab al-alam. Wa hadza ma'na qawlihi wa ba'dul a'lami 'alaihi Ya, dan inilah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu wa ba'dul a'lami alaihi dakhala. Ai ya maksudnya inna ba'dul a'lamil manqulati tadkhulu alaihi al. Bahwa sebagian dari alam-alam yang manqul ya bukan yang murtajal itu dapat kemasukan al Lilam ma'nal ladzi nuqila anhul alamu ya untuk memperhatikan makna yang sebelumnya dimiliki oleh kata tersebut sebelum dinukil menjadi alam. Wa urida ilsaquhu bil alamil manquli. Ya dan diinginkan makna tersebut itu dilekatkan kepada alam yang mangkul tadi. Ammal a'lamul murtajalatu fala tadkhuluha. Ya adapun alam-alam yang murtajal Ya. Ini ada dalam pembahasan alam bahwa alam murtajal itu alam yang memang kata tersebut hanya digunakan sebagai alam. Tidak digunakan sebelumnya selain alam. Li'annahu laisa li'annahu laisa laha aslun yalmahu ilaihi. Karena alam murtajal itu tidak memiliki makna asal yang dapat diperhatikan ketika dijadikan menjadi nama. Summa mathala bima taqaddama dzikruhu. Kemudian beliau memberikan contoh dengan nama-nama yang telah disebutkan. Ya, telah berlalu penyebutannya. Summa bayyana anna dzikra hadzal harfi ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa penyebutan huruf ini huruf apa itu wa huwa al wa dan juga penghapusannya sawaun. Itu sama saja. Ya, artinya penyebutan al dan juga dihapusnya al itu sama saja. Dari sisi apa? Minna hayatit ta'rifi wa tangkiri. Dari sisi memakrifahkan atau menakirohkan. Artinya tambahan al itu tidak kemudian memakrifahkan, kemudian dihapusnya al tidak berarti menakirohkan. Tetap makrifah Karena itu dikatakan al-zaidah fala atharolahu fi dhalika. Maka al tersebut tidak memiliki pengaruh dalam memakrifahkan atau menakirohkan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.